الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة salat maghrib dan salat isya rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya maka mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita kita mampu mensyukurinya dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. <clears throat> Hadirin jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita yaitu kita masih coba bersama-sama untuk mengalah mengkaji satu kajian yaitu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Saya tidak perlu mengulang-ulang tentang e, pentingnya kita mengkaji ini karena sudah saya jelaskan dalam beberapa kali pertemuan. Ini pertemuan yang keberapa itu? Keempat kalau tidak salah. Ya, jadi kita akan melanjutkan tentang asratus sa'ah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu yaitu tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir kira-kira masih ingat ya Ya. Di awal saya menyampaikan 10 tanda besar, tapi di akhir pengajian itu ah, kemarin itu intinya pertemuan itu saya masih membahas tanda-tanda kecil. Asratus sa'atus surah tanda-tanda kecil hari kiamat. Walaupun kemarin saya juga sampaikan ada 10 tanda besar, tapi itu nanti itu pembahasan nanti, masih jauh. Dan sepertinya kita nggak cukup 10 pertemuan ini. Ya. Nah, kita akan lanjutkan kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tanda-tanda kecil hari kiamat. Itu diantaranya dengan berbagai dalil tentunya. Yaitu virusnya Rasul Rasulullah wafatnya Rasulullah Rasulullah dan penaklukan Baitul Maqdis ya, telah penaklukan Baitul Maqdis atau Palestine di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Terlalu dekat? Ya, terlalu dekat. Terlalu dekat. Apa terlalu besar? Ya, Hanya saja dari beberapa referensi yang saya miliki pribadi, ada beberapa perbedaan perbedaan urut-urutan. Tapi sama ya, inti bahasanya sama, hanya perbedaan urutannya saja. Ya, diantaranya yaitu tulisan Abu Fatih Al-Adnani, kemudian kitabnya Imam Mubakir, ya, an nihaya wal Fitan wa Akhbar al-Zaman. Kemudian yang terakhir Asratus Sa'ah tulisan Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Yusuf bin Abdullah Al-Wabil ini menulis satu karya ilmiah yang bagus sekali tentang tanda-tanda hari kiamat. Untuk mendapatkan titel magister di perguruan tinggi Ummul Qura Mekah maka dia memperoleh gelar Kamlaut dari hasil tulisan Asratus Sa'ah tanda-tanda hari kiamat. Ya dia meraih gelar ini tahun 82. Ini salah satu eh, referensi yang akan saya sampaikan yaitu tulisan beliau ini. Saya melihat dalam tulisan saya Yusuf al ini lebih dalil-dalilnya lebih dalil hadisnya terutama lebih terseleksi tentang kesohihannya. <clears throat> Yang kita sudah sampaikan kemarin itu tiga, yaitu uh, Rasul, wafatnya Rasul dan penaklukan baik Maqdis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu penaklukan pertama. Karena nanti di akhir zaman akan ada penaklukan untuk yang kedua kali. Tapi itu nanti. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya ada 50 lebih tanda. Tanda kecil ini ada 57. Ada yang memerincikan sampai 57. Ya. Kemudian tanda-tanda kecil jadi sekali lagi urut-urutannya saja yang berbeda tapi sama ini <clears throat> Tanda-tanda kecil yang selanjutnya yaitu munculnya berbagai fitnah kata Rasulullah. Ya. Akan muncul berbagai fitnah susun menyusul. Fitnah ini apa? Apa maknanya fitnah ini? Kerusakan-kerusakan. Fitnah juga bermakna cobaan. Ujian yang menimpa kaum muslimin. Kerusakan demi kerusakan yang menjadi ujian bagi kaum muslimin. Itulah fitnah. Akan muncul nanti. Yang susun menyusul. Di mana pada saat itu kata Rasulullah Al-qa'idu al-qa'idu biha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Al-qa'idu khairun min al-mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Al-mashi biha khairun min as-sa'i. Orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ketika fitnah itu muncul kepada Rasulullah SAW. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maknanya ketika fitnah itu terjadi, janganlah ya sebaik-baik sikap kata Rasulullah dalam akhir hadis itu yaitu mengambil sikap sabar. Ketika fitnah itu terjadi, itu sebaik-baik sikap Bersikaplah kamu kata Rasulullah seperti sikapnya salah satu daripada anak Adam. Yaitu maknanya ketika fitnah itu terjadi, sikap sabar itu menjadi sikap yang terbaik. Ya. Nah, fitnah itu akan terjadi ya, setelah Rasulullah wafat. Nah, maka apa yang dikatakan Rasulullah benar adanya. Ya, benar adanya. Di zaman Umar Ibn Khattab pada satu hari ketika Umar menjadi khalifah Umar sedang duduk-duduk ya bersama para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat yang ada di di majelis itu. Adakah kalian yang mengingat hadis Rasulullah SAW tentang fitnah? Tentang fitnah yang dasarnya fitnah itu seperti gelombang kata Umar. Maka sahabat Huzaifah mengatakan saya ingat wahai Amirul Mukminin. Ya, saya ingat wahai Amirul Mukminin. Ya, tetapi kata Huzaifah bin Yaman fitnah itu antara kaum muslimin dan fitnah itu dibatasi oleh satu pintu. Ya, antara fitnah dan kaum muslimin ada satu pintu yang menghalangi. Kemudian kata Umar, apakah pintunya itu nanti akan terbuka? Bukan saja terbuka, kata Huzaifah Ibn Yaman. Tapi pintu itu nanti akan didobrak. Nah, salah satu sahabat yang mendengar ini, kemudian setelah berpisah, dia mendatangi Huzaifah Ibn Yaman. Penasaran tentang pintu tadi yang terbuka. Ya, ada sahabat yang namanya Syakik ya, dia mendatangi Huzaifah kemudian bertanya. Karena Huzaifah ini sahibu sirri sir Rasulullah SAW. Pemegang rahasia Rasul. Huzaifah ini pemegang rahasia Rasul. Ya, perkara-perkara rahasia itu ada di tangan Huzaifah. Termasuk daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah itu cuma Huzaifah yang tahu. Maka si Syakik ini mendatangi Huzaifah dan bertanya, antara fitnah dan kaum muslim itu ada pintu dan pintu itu didobrak. Siapa pintu itu? Maka kata Hudzaifah bin Yaman, pintu itu tidak lain adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah benar terjadi. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati, Umar bin Khattab mati dalam keadaan terbunuh. Ya, ditikam, ya jadi dia ditikam oleh seorang budak yang dimiliki oleh sahabat, ya, salah seorang sahabat. Ya, budak itu artinya orang Persia, Ya, budak itu milik Al-Mughirah bin Subbah sahabat Rasulullah SAW. Dia aslinya orang Persia, namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia beragama Majusi. Dia menaruh dendam kepada Rasulullah kepada Umar bin Khattab karena apa? Di tangan Umar inilah kerajaan Roma dan Persia itu ditaklukkan. Di zaman Umar. Maka dia menaruh dendam kepada Umar sampai Umar ketika memimpin salat subuh ditikam. Saat itu ada 13 orang yang meninggal. Ya, ada 13 orang terluka, 7 orang meninggal termasuk Umar. 13 orang terluka kena tikaman. Dan dia sendiri hanya bunuh diri. Singkat cerita, pintu yang dimaksud ini Umar. Jadi setelah wafatnya Umar, muncullah fitnah. Kenapa munculnya mulai Umar? Umar wafat, umat Islam itu belum berselisih. Umat Islam belum berpecah belah. Setelah Umar wafat, ya, setelah Umar wafat, barulah umat Islam mulai berpecah belah. Yaitu dimulai ketika pengangkatan khalifah setelah Umar. Ada yang meng mengusulkan Ali, ada yang mengusulkan Utsman. Sahabat-sahabat ini yang ber berbeda pendapat. Sebagian mendukung Ali, sebagian mendukung Utsman. Perselisihan itu makin memuncak. Masing-masing menjagokan pilihan. Saat itulah dimanfaatkan oleh seorang kafir Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah yang datang dari Mesir. Dia mendengar ada kekisruhan tentang huru hara ini masuklah dia ya dia memang sudah punya rencana dia itu generasinya Abdullah bin Ubay ya, jadi munafik dia pura-pura masuk Islam dia akhirnya dia datang dia datang ke medina kemudian di tengah kekisruhan perselisihan itu ya dia membuat trik-trik menghasut kiri dan kanan sampai akhirnya terjadi pembunuhan Sampai akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Utsman. Nah, pihak Utsman menyangka yang membunuh ini adalah Ali. Utsman tahu itu bukan kerjaan Ali. Maka Utsman mengatakan kepada orang-orang yang akan membela Utsman, kalau sampai ada apa-apa dengan saya, janganlah kalian membalas. Karena mereka tahu orang-orang yang mendukung Ali tidak terlibat dalam pembunuhan itu karena ada pihak ketiga yaitu orang-orangnya Abdullah bin Sabah ini. Singkat cerita terbunuh Utsman. Itu fitnah pertama muncul setelah pintu itu terbuka. Sama Pak Umar bin Khattab Kemudian setelah munculnya fitnah terbunuhnya Utsman, muncullah fitnah lagi terjadi perang Jamal. Perang Jamal, perang unta, di mana Aisyah radhiyallahu anha ya didukung oleh Talha dan Zubair akhirnya sampai berperang melawan Sayyidina Ali. Ya. Dua sahabat besar veteran Badar, Talha dan Zubair. Al-Asra al-Bashiruna bil Jannah, dua-duanya termasuk 10 besar yang dijamin surga. Mendukung Aisyah istri Nabi, memerangi Ali. Fitnah ini terjadi di sebaik-baik kurun. Ya, di sebaik-baik kurun itu terjadi fitnah. Korbannya banyak. Sampai akhirnya Aisyah tersadar pada satu hari karena memang Rasulullah mengatakan pada satu waktu nanti engkau wahai Aisyah, engkau akan melakukan satu kesalahan dan bukti bahwa engkau bersalah, engkau akan keluar kemudian di kanan kirimu ada anjing yang menggonggongmu. Maka ketika peristiwa itu dialami oleh Aisyah dalam peperangan Jamal pada satu malam Aisyah keluar, kemudian dia digonggong oleh anjing. Sadarlah Aisyah bahwa saat itu dia dalam posisi yang sama. Maka Aisyah bertobat ya, dan akhirnya berdamai dengan Ali. Oleh Ali dia tidak ditawar, dihormati, diperlakukan dengan hormat. Nah, itu fitnah juga. Kemudian setelah itu muncul fitnah perang Sibil. Ya, Perang Siffin. Jadi hadis tentang fitnah ini hadis yang telah terjadi, sedang terjadi sekarang dan masih akan terjadi. Dan yang keempat ini munculnya berbagai fitnah ini telah terjadi, sedang terjadi dan masih akan terjadi. Saya sudah sampaikan kemarin tiga keadaan ya. Nah, muncul perang Siffin yaitu Muawiyah melawan Ali ya muncul perang sifin Muawiyah melawan Ali Muawiyah ya cemburu dengan kepemimpinannya Ali dia dipecat dari gubernur di Mesir sehingga dia memberontak kepada Ali perang sifin setelah itu terjadi lagi fitnah ya terjadi lagi fitnah apa fitnah yang terjadi cucu daripada Rasulullah ditantai, ya Cucu Rasulullah Al-Husain dipenggal kepalanya di Karbala. Kepalanya dipakai main bola oleh orang-orang Syiah. Yang sekarang ini Syiah. Ya, eh maaf, bukan orang Syiah ya. Yang sekarang ini mendewa-dewakan Hasan Husain ini orang-orang Syiah. Jadi orang-orangnya Muawiyah, orang-orangnya Yazid bin Muawiyah. Kepalanya setelah dipenggal ini dipakai main bola. Maka sekarang orang-orang Syiah sekarang ini ada satu hari besar mereka namanya apa? Hah? Ya. Dia memukul-mukul dirinya begini sampai berdarah-darah. Ya itu memperingati kematian Rasulullah. Kemudian muncul lagi fitnah, yaitu fitnah sultan Quran. Fitnah tentang salah satu khalifah dari Bani Abbas yaitu Al-Ma'mun yang mengatakan Quran itu adalah makhluk. Ini fitnah. Ya, ini fitnah. Sehingga ketika itu ulama-ulama ini mempunyai dua sikap. Ya, sebahagiannya itu diam, tak berani ngomong. Sebahagiannya lagi berani bicara bahwa Quran ini bukan musuh. Nah, di antara yang berani paling lantang berbicara ketika itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal itu ditangkap, dijebloskan, dimasukkan dalam penjara. Sampai masa tiga khalifah. Al-Makmun, Al-Mansur, Al-Makmun, Al-Muqtasir, Al-Mansur dia dibebaskan. Ya. Ulama besar masuk penjara. Ini bukan barang langka. Orang bodoh saja yang tak tahu bahwa ada ulama masuk penjara. Siapa yang dihadapi? Penguasanya. Penguasa masih Islam masih menjalankan syariat ulama besar ya sampai tiga pak di zaman Al Mansur dia dibebaskan itu fitnah dan itu sudah terjadi semua terjadinya setelah wafat nomor bin Khattab yang dikatakan Rasulullah pintu yang mendidik adalah fitnah dan umat Islam pintu ini bobol terjadilah fitnah demi fitnah kemudian munculnya fitnah di masjid fitnah di timur. Rasulullah pernah mengatakan di depan salah seorang sahabat sambil menghadap ke timur Rasulullah menunjuk. Ala innal fitnah tahuna, ala innal fitnah tahuna. Fitnah itu nanti akan dari arah sini munculnya. Fitnah akan muncul dari arah sini kata Rasulullah. Dari arah timur. Ya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Rasulullah ini, yang seorang ulama ahli hadis menjelaskan ini bahwa yang dimaksud Fitnah muncul dari arah timur yaitu munculnya dari negeri Irak dan Persia. Ya, negeri Irak dan Persia. Apa fitnah yang muncul Ya, Jadi Parsi itu ketika itu Parsi meliputi Iran, keseluruhan Iran, ya, keseluruhan Iran, sebahagian Afghanistan kalau sekarang ini dan sebahagian India itu masuk wilayah Parsi. Maksud wilayah kekuasaan baru. Nah, kita muncul dari arah timur, kata Imam Hajar yaitu dari Irak dan dari Parsi. Ya. Dari arah bin Haizuyat yatlu qardu dari arah tanduk setan munculnya. Tanduk setan ternyata dijelaskan oleh Imam Hajar yaitu arah timur, negeri Irak dan Parsi. Dimana dari Irak itu muncul, ya, itulah awal muncul fitnah, ya, perselisihan dari kaum muslimin, ya. Itulah awal munculnya, termasuk awal munculnya kelompok-kelompok besar, Ya, bahkan munculnya di zaman Rasulullah sudah muncul. Yaitu munculnya kelompok besar, ya, yang disebut umum bidah, induknya bid'ah, induknya pirtok-pirtok dolalah, firqah-firqah besar. Ya, firqah-firqah besar muncul dari dua negeri ini. Ya, yang paling banyak dari Irak. Khawarij muncul di Irak di satu tempat yang namanya Haruro, Sehingga dia disebut Hururiyah. Dari Irak, Mu'tazilah dari Irak, Jahmiyah dari Irak, Qadariyah dari Irak. Yang dari Parsi, ya, yang dari Parsi, Buddha dari Parsi. Majusi dari Parsi. Kemudian Hindu dari Parsi. Muncul dari arah timur. Karena posisi Rasulullah ketika itu di Madinah. Rasulullah menuju arah timur. Maka ulama salah satunya yang mengajar mengatakan arah timur itu Irak dan Parsi. Akan muncul kelompok-kelompok sesat. Ketika persisihan muncul akibat kelompok-kelompok sesat itu. Maka itulah yang membuat setan itu senang. Itu makna muncul. Ya dari arah tanduk setan. Nah, begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. ya. termasuk di Parsi, ya. Di Parsi sebagian menganut Majusi, sebagian menganut Hindu, sebagian menganut Buddha. India sebagiannya masuk wilayah Parsi. Ya. Afghanistan sebagian masuk wilayah Parsi. Bahkan beberapa tahun yang lalu ketika Taliban, Taliban berhasil memenangkan peperangan. Patung yang terbesar, patung Bamiyan namanya Patungnya orang Buddha, tidak tahu besarnya berapa itu. Puluhan meter. Ya, patung Buddha terbesar itu dihancurkan oleh mujahidin Taliban. Patung Buddha itu. Ya, hancurkan. Habislah kebatilan. Akan muncul fitnah. Itu sudah terjadi. Tetapi masih terjadi fitnah itu. Masih terjadi sekarang dan pasti akan terjadi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan nanti ketika fitnah itu terjadi, orang itu mempertahankan iman Islam yang benar itu 24 jam nggak sanggup. 24 jam bertahan dengan iman Islam yang benar nggak bisa. Ya, bila ra'aita subhan muta'an wahalan mutabaan wa dunia mukhiratan wa ijabatan izirahin birahihi ta'alaika ra'yihi Hawa nafsu menjadi ikutan. Bakhil. Urusan Islam dia bakhil. Tapi urusan rumah, urusan istana, urusan mobil. Satu miliar tidak dihitung. Urusan Islam sangat bakhil. Dunia menjadi ikutan. Ya hawa nafsu menjadi ikutan. Wahawa hawa Halal haram tidak ada urusan. Yang penting nafsu saya mau, saya akan kerjakan. Bahwa dunia musiratan, dunia menjadi terminal tujuan akhirnya. Dunia itu menjadi tujuan akhir nanti di akhir zaman. Inilah. Orang tidak berpikir lagi akhirat. Bicara akhirat. Allah, sekarang ini dunia. Kita ini hidup di dunia, Mas. Tidak usah bicara akhirat. Wah, dunia mufsiratan. Ya padahal dunia ini alat bagi orang beriman, dunia ini alat untuk mencapai akhirat. Bukan berarti dilarang kita mencari dunia. Cari dunia, tapi ketika dunia itu sudah di jual dia semurah-murahnya kepada Allah. Bukan dilarang mencari dunia, cari dunia, tapi tundukkan dunia itu untuk bisa beribadah kepada Allah. Hari ini orang tidak mencari dunia untuk dunia, tidak berpikir akhirat. Apalagi dunia disifatnya oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan sangat hina, dengan sifat bangkai kambing, bangkai kambing yang cacat. Itu dunia. Ya dalam surat al duha wal akhiratul khair wal akhiratul khairul laka minal ula. Dalam surat Al-Ahla wal akhiratul khair wa abqa. Akhirat lebih baik dari hari ini orang tidak berpikir Fadunya musirotan. Ya, Sayyidina Umar pernah berjalan-jalan sampai di batas kota Madinah berbatasan. Dia melihat gundukan sampah yang menggunung. Kemudian Sayyidina Umar berhenti merenungi sampah. Sehingga sahabat ini menjadi tegang. Kenapa? Umar, Khalifah Umar ini melihat sampah yang bau ini. Akhirnya salah satu sahabat bertanya, Ya Amirul ini tempat ini motor dan bau. Apa yang kau pikirkan dengan sampah ini? Kata Umar Ibn Khattab, ya, hakada dunia itu. Dunia kamu nanti seperti ini, seperti sampah ini. Hakada asbah dunia. Dunia kamu itu seperti sampah. Maka Sayyidina Umar, ya, dikejar oleh dunia, dia lari dari dunia. Dunia musyratan. Wa indaqa kulli dhira'in bi kamu akan lihat manusia takjub dengan pendapat kata Rasulullah. Manusia takjub dengan pendapat. Menurut pendapat si anu, pendapat si ini, ya apalagi maaf-maaf yang namanya mahasiswa. Yang besar itu mahanya. Mahasiswa. Apalagi kalau sudah gelar dokter, sinur, profesor, BSD, BSD, BSD, dan sebagainya, wah gelar macam-macam. Ya, dia bangga menyebut. Ya, menurut Sigmund Freud, Emmanuel Kant, Bertrand Russell, menurut Socrates, hafal dia. Tapi dia bodoh, lisannya kaku dia menyebut qala Allah taala. Lisannya kaku menyebut menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan kalau Allah, Sebaik-baik petunjuk hadis Nabi, tidak bisa. Dan mereka tidak perlu menyebut itu. Inilah zamannya sekarang ini. Yang terhormat, bapak kami yang terhormat, terhormat bodoh tentang Islam terhormat. Ya, baiklah dokter rayu, rayu. Birayi, kami binafsik. Kalau sudah terjadi, hati-hati. Hati-hati. Wajah akal awam, kalau perlu, kalau keadaan sudah tinggalkan orang-orang awam itu. Karena apa? Wa inna min waraikum fitanun fitnah fitahil laili muzlim. Nanti akan muncul fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Fitnah kerusakan tapi gelap. Apa maknanya? Orang nggak tahu mana benar mana batin. Bahkan tidak jarang yang batin dianggap benar, yang benar dianggap batin. Ini fitnah yang gelap. Inilah zamannya. Banyak kerusakan karena covernya baik. Banyak kemaksiatan, banyak kerusakan. Covernya baik, kerusakan ini dianggap yang benar. Fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Pagi orang beriman, sore sudah kufur. Sorenya beriman lagi, pagi kufur lagi. Paginya masih khusyuk inna salati wa nusuki wa rabbil alamin. Siangnya, sorenya dia memusuhi Allah. Memusuhi orang yang menegakkan syariat. Kufur. Menantang syariat Allah. Kita nggak boleh menuduh orang kamu kafir. Siapa yang tahu syariat Allah itu wajib adanya syariat Allah lebih baik, kemudian dia tantang kafir. Dan sedikit orang seperti itu. Ya. Jadi pagi beriman sore kafir. Sore beriman pagi kafir. Ya dia orang di minat dunia. Ya. Mereka nanti dia jual agama di tukar dunia karena faktor kemiskinan. Saking miskinnya dia mau menjual agama. Dia jual ayat. Kadang-kadang ada ulama menjual ayat. Ada nggak ulama menjual ayat? Ada. Banyak. Kalau tidak ada berarti Allah itu keliru. Karena sudah disebutkan di ayat. Wa yastaruna bihi samanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan yang salila, harga yang sedikit. Ada berarti dia jual agama, ya, karena kepingin naik inova. kepingin naik inova, kepingin rumah tingkat. Kita ini gak maju-maju hidup. Gimana caranya? Kalau mau maju, dekat sama babi-babi itu. Akhirnya dimintai fatwa oleh babi-babi bapak-bapak yang tadinya lurus bengkok ya. Fatwanya hanya menyesatkan. Ya, karena apa? Tertarik oleh inovasi. Tertarik rumah tingkat. Dia jual Quran, dia jual sunnah. Ada lagi memang karena tergoda oleh hiasan-hiasan dunia. Sudah dapat gaji, sudah dapat apa. Tidak cukup saya katakan pertemuan yang lalu pejabat, sudah enak-enak, gajinya banyak, uang ini, uang itu sudah ada semua. Masih kurang. Nah Innova katanya goyang Innova kalau tadi kenceng pusing kepala. Maunya Toyota Camry. Coba. Akhirnya apa? Mulutnya nggak berani bicara benar. Dia tahu kebenaran, mulutnya nggak berani bicara benar. Bagaimana Pak? Iya benar, benar, benar. Padahal salah. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya, saya akan sama seperti Anda itu. Salah. Orang salah dia ikut salah. Dia jual ayat Allah dengan harga yang murah. Atau dia menjadi sekutunya orang kafir memusuhi Islam. Ini ini ini lah zamannya. Sekutu orang kafir memusuhi Islam. Batal saja. Banyak sudah di negeri-negeri Islam. Kita bisa lihat di Irak, di Afghanistan, di negeri Islam bahkan mungkin di negeri kita ini ada ya demi kepentingan kafir memusuhi orang-orang Islam batal kehadam ya salah satu di antara sepuluh yang menyebabkan batal syahadat itu mendukung orang kafir dalam rangka memusuhi orang Islam. Ya biudina bi aradin dunia Dia jual agamanya di kota dengan dunia. Tapi kata Rasulullah SAW, lil mutawasikin fiha ajrun khulsina alaihi. Nanti kalau keadaan sudah besar seperti itu, masih ada di antara umatku yang berpegang teguh di atas kebenaran. Di tengah rusaknya keadaan, ada segelintir dari umatku yang masih berpegang teguh kepada kebenaran. Dia akan mendapat pahala 50 kali lipat dari pahala kalian. Sahabat kaget. Loh, Mungkin 50 lipatnya kami. Mungkin 50 kali lipatnya mereka ya Rasulullah. Lah, dan minkum 50 kali lipatnya kalian. Karena apa? Bi annakum tajidun al-khairi awana wa la yajidun al-khairi awana. Kamu bisa lempeng, bisa lurus, bisa istiqamah karena keadaan itu memihak kamu. Kamu hidup bersama aku. Dan keadaan itu menolong kamu. Sedangkan umatku dikepung oleh kerusakan, hidup di tengah kerusakan. Ya, tapi dia masih tetap berdiri di atas jalan yang benar. Ya, keadaan sudah rusak, sekelilingnya rusak, dia bertahan di atas kebenaran. Maka orang seperti ini wajar mendapat pahala 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Nah, fitnah ini masih akan terus terjadi. Seperti yang saya sebutkan hadisnya tadi. Akan kita lihat orang cinta gila dunia, hawa nafsu, orang pelit, orang ikuti pendapat dari Quran Sunnah, pendapat diandalkan, orang jual agama, jual ayat, kita akan lihat sekarang. Tidak mungkin tidak ada. Karena ayat dan hadisnya sudah menjelaskan seperti itu. Ya, jadi munculnya fitnah. Ya. Yang keberapa itu? Yang keempat, ya, tidak ada waktu. Kemudian yang kelima, ya, munculnya penyakit taun amwas. Ya, yang kelima munculnya penyakit taun amwas. Ya, ini pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa di zaman Sayyidina Umar setelah Palestina ditaklukkan ya, setelah Palestina ditaklukkan, muncullah wabah penyakit ini. Yang di pertemuan yang lalu saya gambarkan di hadis Rasulullah itu seperti kambing kudisan itu. Ya. Dan itu parah penyakit itu, mematikan. Wabah taun mematikan. Ya, wabah taun yang mematikan munculnya di daerah Amwas, salah satu wilayah Syria. Ya, fokus Allah ya. mematikan dan korbannya ketika itu ya mencapai angka 25 ribu orang meninggal ya. korban karena penyakit itu mencapai 25 ribu orang ya. termasuk salah satu sahabat besar juga menjadi korban ya, yaitu Abu Ubaidah bin Zarrah radhiyallahu anhu si pembuka pintu gerbang Baitul Maqdis Aminul Ummah kepercayaannya umat Abu Ubaidah yang Jarrah radhiyallahu anhu dia pun wafat karena penyakit taun ya. ya. Munculnya penyakit taun yang mematikan korbannya sampai 25 ribu orang munculnya di wilayah Syria di daerah Amos itu telah terjadi. Ya, itu telah terjadi. Kemudian yang selanjutnya mun yang keberapa? Hah? Yang keenam, yang selanjutnya akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, muncul Ini kata satu hadis Rasulullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, akan muncul 30 pendusta dari umatku. Masing-masing mereka mengaku Nabi. Ya, di mata hadis yang lain, kiamat itu belum akan terjadi. Ya, dari sahabat Samurah di Junduk. Kiamat belum akan terjadi sampai nanti muncul 30 pendusta. Dan pendusta yang terakhir dialah tiada lain Dajjal di mata satu. Akan muncul 30 pendusta yang mereka itu mengaku sebagai nabi. Di zaman Rasulullah itu sudah ada beberapa pendusta. Ya. Di zaman Rasulullah ada sekitar 8 orang yang pernah mengaku sebagai nabi. Musailamah al-Haddad, Al-Aswad Al-Insi, Al-Muqtar bin Abu Ubaid Al-Haris Al-Kazab. Ini mengaku Nabi semua ini. Kemudian ada juga empat orang wanita juga mengaku Nabi. Empat orang wanita juga ada yang pernah mengaku Nabi. Inilah yang diikuti oleh Lia Edan. Ya. Baik. Akan muncul 30 tiga 30 pendusta dari umatku yang masing-masingnya mengaku Nabi. Padahal kata Rasulullah, tidak ada Nabi lagi setelahku. Ini pun telah terjadi. Ya, telah terjadi. Di zaman kita pun telah terjadi. Muncul Nabi-Nabi palsu. Ya, Bin Gulam Ahmad pun dari India mengaku sebagai Nabi. Ya, kalau bisa berbalik. Karena ya, demikian dulu kita batasi kita melanjutkan tanggung ya. Jadi itulah ya tanda-tanda kecil kiamat ya yang oleh Rasulullah SAW telah dijelaskan dengan begitu jelasnya karena sudah masuk waktu kita akhir dulu subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, dalil. que,